Sekarang kita masuk pada kisah yang berikutnya, kisah yang kedua. Kisah ini juga saya ambil dari kitab yang sama, kitab Al-Imam At-Tabari yang menjelaskan tentang tarikh al-muluk wa akhbar al-muluk menjelaskan tentang cerita-cerita para raja atau tokoh-tokoh yang penting di zamannya. Kisah ini kerabatana azakumullah menceritakan tentang salah satu daripada murid dari murid-muridnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu memiliki murid. Murid-murid beliau disebut dengan Hawariyun. Hawariyun ini mereka ada beberapa orang. Kemudian dari sisa-sisa Hawariyun yang ada muncullah seseorang dari Palestina yang dia ini berguru dengan salah satu atau berguru dengan beberapa daripada Hawariyun pengikut Nabi Isa. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala kisahnya. Qala rahimahullahu taala kisahnya adalah kisatu Jarjis. Kisah seseorang yang bernama Jarjis. Wa kana Jarjis fi ma dzikra 'abdan lillahi salihan min ahli Palestina. Tarjis sebagaimana yang disebutkan dalam kisah kehidupannya, dia adalah seseorang yang taat ibadah kepada Allah, seorang yang saleh dan dia hidup di Palestina, termasuk dari penduduk Palestina. Mimman adraka baqaya min hawariyi Isa bin Maryam dan dia adalah orang Palestina yang mendapati sisa-sisa dari pengikut Nabi Isa Hawariyun. Hawariyun sepeninggal Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika orang-orang Yahud yang dipimpin oleh salah seorang yang disebut dengan Yehuda mengepung rumah Nabi Isa untuk dibunuh. Kemudian Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian lelaki ini yang menjadi provokator Yehuda diserupakan mukanya seperti Nabi Isa yang kemudian dia pun dibantai oleh orang Yahudi sendiri. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, pengikut-pengikut Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyun, mereka mengalami beberapa tahapan. Ada empat atau tiga tahapan. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan pemusnahan. Yakni terjadi pembantaian besar-besaran kepada mereka Hawariyun. Kepada Hawariyun yakni mereka orang-orang yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang hak, mereka diburu, dikejar, dijadikan sebagai buronan. Kalau ketemu dibantai. Dalam rangka untuk menghilangkan ajaran Nabi Isa. Charges ini termasuk di antara orang-orang yang mencari-cari siapakah pengikut Nabi Isa, kemudian dia berguru dengan orang tersebut. Wa kana tajiran yaksibu bi tijaratihi ma yastaghni bihi 'anil nas dan Jarjus ini seorang saudagar yang kaya raya. Yang dengan perdagangan itu dia bisa menjaga kehormatan dirinya tidak meminta-minta kepada orang lain. Wa ya'udu bil fadli ala ahli al dan dia biasa menginfakkan sisa hartanya kepada orang-orang miskin. Yani dia sudah soleh, taat ibadah kepada Allah, dia kaya, memiliki kekayaan yang melimpah. Wa innahu tajahaza marratan ila malikin bil Mausil. Dan dia pernah suatu hari mengadakan perjalanan menuju ke sebuah negeri bernama Mausil untuk bertemu dengan rajanya. Kama haddatsana Ibnu Humayd qala haddatsana Salama an Ibnu Ishaq an Wahab Ibnu Munabbih wa ghairihi min ahli al-ilm. Kemudian Al-Imam At-Tabari menyebutkan sanatnya sampai kepada Wahab Ibnu Munabbih dan juga beberapa guru-guru beliau disebutkan bagaimanakah kisah perjalanan Jerjes menuju ke Mausil. Annahu kana bil Mausil dazana. Hidup seorang raja yang kejam, diktator yang bengis yang ada di Mausil. Seorang raja yang disebut dengan dazana. Ini raja yang kejam. Wa kana qad malika Syam kullah. Dia telah memimpin seluruh daerah Syam. Wa kana jabbaran atian dia ini pemimpin yang sombong, pemimpin yang maksiat dan pemimpin yang jahat. La yutiquhu illallah taala. Tidak ada satupun raja di dunia yang mampu untuk mengalahkan kekuasaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakni kerajaannya besar dan dia terkenal kejam. Wa kana Jarjis rajulan salihan min ahli Palestin. Sedangkan Jarjis adalah seorang laki-laki biasa, salih dari penduduk Palestina wa kana mu'minan yaktumu imanah fi asfi asabatin ma'hu salih Dan Jarvis ini betul-betul menyembunyikan keimanannya bersama dengan beberapa teman-temannya yang sama-sama beriman. Jadi dia memiliki beberapa teman yang teman-teman ini berguru dengan pengikut Nabi Isa yang masih tersisa. Mereka beriman namun disembunyikan keimanannya. Khawatir pengikut Nabi Isa saja dijadikan buronan apalagi murid-murid mereka yastakhifuna bi imanihim. Mereka menyembunyikan keimanan mereka, khawatir nanti kalau ada yang tahu dibantai. Wa kanu qad adraku baqaya min al-hawariyyin sami'u minhum wa akhadhu anhum. Mereka-mereka ini cerdas dengan teman-teman selevelnya, itu mereka mendapati orang-orang yang tersisa dari hawariyin, dia mengambil ilmu dari mereka dan mendengarkan ilmu-ilmu dan syariat-syariat dari mereka. Wa kana Jarjis kathirul mal. Jardis ini memiliki harta yang sangat banyak. Adimat tijarah, perdagangan dia itu besar, bisnisnya itu luas. Adimat sodakoh, namun dia juga dermawan, suka bersodakoh. Fakana ya'ti alaihi zaman yutlifu malahu fis sodakoh. Pernah suatu hari, dia menghabiskan seluruh hartanya untuk sodakoh. Dihabiskan seluruh hartanya untuk sodakoh. Ini di masa lalu. Kalau dalam syariat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang seseorang itu menginfakkan seluruh hartanya kecuali kalau dia memiliki mental seperti Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu yang beliau menginfakkan seluruh hartanya kemudian ditanya oleh Rasul Alaihi Wasallam ma tarakta li ahlik apa yang kau tinggalkan untuk untuk untuk keluargamu dari harta yang engkau sodakohkan maka beliau mengatakan taraktu li ahli Allah wa rasulah saya tinggalkan untuk untuk keluargaku Allah dan rasulnya kalau mentalnya kisah seperti Abu Bakar, maka tidak masalah wa illa hukum asalnya dilarang kita menginfakkan seluruh harta kita. Ini jerjis pernah suatu hari hartanya banyak, ya dia itu seorang yang dermawan dan seluruh hartanya diinfakkan. Hatta la yabqa minhu syai'un sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Jadi miskin. Hatta yasira fakiran jadi orang fakir miskin. yang yadribu darbah tapi kemudian dia menggunakan apa mengambil modal sedikit, mencari modal sedikit, kemudian berusaha sedikit, fayusibu mislamalihi ada'afan mudha'afan. Langsung berhasil dan mendapatkan keuntungan berlipat daripada keuntungan sebelumnya. Ya ini orangnya ini beruntung, memiliki nasib yang baik. Ya, diinfakkan semua hartanya, cari modal sedikit, buka usaha sedikit, langsung berhasil, langsung sukses, kaya raya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Fakanat hadhihi haluhu fil Demikianlah ekonomi kerjis ya ini masya Allah orang yang dermawan ya gampangan kalau bisnis ya beruntung وكان fil mal wa yu'amiruhu wa yaksibu min أجل sadaqah Kerjus itu biasa mencari harta dan bekerja tujuannya hanya untuk sodakoh. Bukan dalam rangka untuk memperbanyak dan menumpuk harta, tetapi dalam rangka untuk bersodakoh. Laula dzalik nafakru al-faqru ahabba ilaihi min al-ghina. Kalau seandainya bukan karena sodakoh, kefakiran lebih dia sukai daripada kekayaan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa kana la ya'man wilayatul musyrikin 'alaihi makhafata ayyuzuhu fi dini." Namun terjis dia tidak merasa aman dengan kekuasaan orang musyrikin yang ada di tempatnya. Khawatir mereka-mereka ini akan memfitnah terjis untuk murtad dari agamanya. Au yuftinuhu anhu atau dia difitnah dari agamanya. Fakaraja ya ummu malikal mausil. Ketika itu dia keluar menuju ke Mausil untuk menjadi salah satu dari penduduk negeri Mausil. Jadi asalnya di Palestina. Di Palestina ini ternyata dikuasai oleh raja-raja musyrikin. Khawatir mereka melihat bagaimanakah kekayaan Jerjis, kemudian akhirnya mereka memfitnah Jerjis, membuat dia murtad dari agamanya, akhirnya dia hijrah pergi menuju ke Mausil, meminta atau dia ingin menjadi penduduk Mausil wa ma'ahu malun yuridu ayyahdiyahu lahu memiliki dia membawa harta yang banyak dan ditujukan atau dihadiahkan kepada Raja Mausil. Dia bawa bekal, bawa harta. Tujuannya apa? Mau dikasihkan kepada Raja Mausil. Li'alla yaj'ala li'ahadin min tilkal muluk alaihi sultanan dunah. Tujuannya apa? Agar Raja Mausil ini tidak menunjuk wakil yang lainnya untuk memerintah Jerjis. Jadi dia pingin di bawah kekuasaan Raja Mausil ini langsung. Tidak usah ada perwakilan atau gubernur yang lainnya. Dia bawa harta mau diberikan kepada raja tersebut. Faja'ahu hina ja'ah. Kemudian Cercis pun mendatangi kerajaan Mausil. Dia melakukan perjalanan, kemudian dia sampai di kerajaan tersebut. Wa qad baraza fi majlisin Ternyata ketika itu dia hadir tepat pada rapat yang sedang dilakukan oleh raja dan jajaran-jajaran kerajaan. Wa indahu 'udhama'u qaumihi wa mulukuhum. Ketika itu sang raja didampingi oleh pembesar-pembesar kaum dan juga menteri-menteri kerajaan. Jadi sedang melakukan pertemuan atau sedang melakukan sebuah acara rutinitas kerajaan. Wa qad Di tengah-tengah majelis itu telah dinyalakan api وقرب أصنافا من أصناف العذاب الذي كان يعذب به من خالفه tidak ketinggalan dia juga menyiapkan berbagai jenis macam siksaan-siksaan yang digunakan untuk menyiksa orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Ini sekarang sedang membuat sebuah acara rutin, ya. Ada api, api dinyalakan. Kemudian berbagai jenis siksaan telah dipaparkan Wa amara bisanamin yuqalu aflun. Dia itu memiliki satu berhala terbesar. Banyak berhala, tapi ada satu berhala paling besar namanya aflun. Panusiba. Aflun ini dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dipampang di hadapan seluruh penduduk kerajaan. Fannasu yu'raduna alaihi. Kemudian seluruh penduduk kerajaan diabsen, disuruh untuk sujud kepada Aflun. Faman yasjud lahu, ulqiya fi yang tidak mau sujud dengan berhala tersebut langsung dilempar ke dalam api yang sudah disiapkan. Wa bi asnafi dzalikal adab dan juga akan disiksa dengan siksaan-siksaan yang telah disiapkan. Ini rutinitas ya, gambaran seorang raja yang kejam yang memiliki rutinitas seperti ini. Nah, ini ada hari tertentu, hari perayaan untuk berhalanya dikeluarkan berhala yang paling besar, kemudian seluruh penduduk kerajaan diundang, kemudian diminta satu persatu untuk sujud kepada berhala ini. Yang tidak mau, masukkan, bakar dengan api atau disiksa dengan siksa-siksa yang lain. Falamma ra'a Jarjis ma yasna' ketika Jarjis melihat pemandangan seperti itu, dia datang tujuannya baik-baik, bawa harta, tujuannya untuk diberikan kepada raja. Dia ingin menjadi salah satu penduduk kerajaan tersebut. Ternyata dia melihat kondisi kerajaan seperti itu dan rajanya seperti itu. Fadi'abih wa'dhamah. Ketika Jajus melihat itu, dia pun langsung marah besar dan menganggap rutinitas itu adalah rutinitas yang batil. nafsuhu Kemudian berbetik dalam dirinya untuk memerangi raja tersebut. Wa alqallahu fi nafsihi bughdahu wa muharabatah. Kemudian Allah memperkuat kebencian cerdas kepada sang raja, yakni muncul dalam hatinya untuk mengingkari kemungkaran ini. Namun tidak ada teman, sendirian melawan raja dan seluruh kerajaan. Kalau yang kemarin ya Samsun satu orang melawan satu kampung. Kalau ini tidak satu orang melawan satu kerajaan. Fa'amida ilal mal alladhi arada ayyahdiyahu lah kemudian si Sarjus mengambil semua harta yang dia bawa yang hendak dia berikan kepada raja Fakasamahu fi ahli millatih hatta lam yabqa min syai'an kemudian Sarjus membagi harta itu kepada orang-orang yang sepemahaman dengan dia hingga harta itu tidak tersisa maunya diberikan kepada raja lihat rajanya seperti itu enggak jadi asikkan para teman-temannya nih kamu kamu kamu kamu kamu wa ila akhir sampai habis wa kariha ayujahidahu bil mal dia tidak mau memusuhi atau memerangi raja dengan hartanya. Wa habba ayyaliya binafsi. Dia hanya ingin untuk mengingkari kemungkaran dengan dirinya. Harta sudah, tidak usah bicara harta, kita kasihkan sama orang. Sekarang antara aku dengan dia. Faqbala alaih. Maka dia pun masuk ke tengah-tengah majelis Kemudian dia berdiri di hadapan sang raja Indama kana ashadda ghadaban wa asafan. Ketika itu Jajus sudah sangat marah. Marahnya sudah sampai dibunuh-bunuh. Faqala lahu. Kemudian sang Jajus pun berkata kepada raja, "I'lam, wahai raja, ketahuilah, annaka 'abdun mamluk." Kamu itu sebenarnya adalah budak. La tamliku li nafsika syai'an. Kamu tidak memiliki hak atas dirimu sendiri. Wala li ghairik. Tidak pula hak kepada orang selainmu wa anna fawqaka rabban dan ingat di atasmu ada Rabb huwallazi yamlikuka wa ghairak dialah zat yang memilikimu dan memiliki orang selainmu wa huwallazi khalaqak wa razaqak Rabb inilah yang menciptakan dan memberikan engkau rezeki wa huwallazi yuhyik wa yumituk wa yadhurruka wa yanfa'uk dan Rabb inilah yang menghidupkan, mematikan, memberikan bahaya dan memberikan manfaat untukmu. Wa anta qad amilta ila khalqi min khalqihi. Dan sekarang kamu beribadah kepada salah satu makhluk Allah yaitu berhala tersebut. La yantik wa la yubsir, tidak bisa ngomong, tidak bisa melek, wa la yasma, tidak bisa mendengar, wa la yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat, wa la yughni anka minallahi syai'a dan berhalamu itu tidak bisa menahan bahaya dari Allah sedikit pun. Fazayyantahu bizahab wal fiddah litaj'alahu fitnatan linnas. Dan kamu menghiasi berhala itu dengan emas dan perak sebagai fitnah untuk umat manusia. Thumma abadtahu dunallah. Kemudian engkau sembah dia selain Allah. Wa ajbarta alaihi ibadallah. Wa da'autahu rabbah. Dan engkau memaksa hamba-hamba Allah untuk sujud kepadanya. Dan engkau anggap dia sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakallamal malika jarjisu binahi hadha min ta'dimillah wa tamjidih maka Jadis pun terus ya berbicara di, hadapan raja, berdakwah dengan dakwah tauhid, mengajak raja untuk kembali kepada at-tauhid. Fakallama al-Malik Jarjis bin ahwi hada. Fajab kemudian fakana min jawabil Malik iya mas'alatah. Kemudian setelah itu ketika sang raja mendengarkan ucapan panjang lebar dari Jurjis, dia dakwah, ya dikenalkan tentang siapa Allah, kemudian diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, raja pun boleh bertanya kepada dia, "Man huwa min aina?" yakni kamu itu siapa? Dari mana kamu? Saya tidak pernah lihat kamu di kerajaan saya. Kamu orang mana? Ya, tiba-tiba datang ceramah di depan saya. Fajabahu Jurjis amkal. Maka Jurjis pun mengatakan kepada sang raja, anak Abdullah." wa abdi wa amati. Saya adalah hamba Allah, putra dari hamba Allah dan putra dari seorang ibu yang dia adalah hamba Allah. Azallu ibadih wa afqarahum ilaih. Saya adalah hamba Allah yang paling fakir, hamba Allah yang paling hina. Minat turab khuliqtu wa fihi asir. Saya diciptakan dari tanah dan saya akan kembali kepada tanah. Kemudian Sang Malik, sang raja pun berkata, Alal Malik. Sang raja pun mengatakan atau berkata kepada Jerjes, Lau kana rabbuka alladhi taz'um annahu malikul muluk kama taqul. Seandainya memang Rob yang engkau bicarakan tadi itu adalah betul-betul raja dari semua raja. Lalu ia 'alaika atharuh maka niscaya kamu akan memiliki seperti mukjizat. Kama tara asari ala man hauli min muluki qaumi. Sebagaimana engkau melihat bagaimanakah ketangguhan aku, ya, bagaimanakah apa namanya kekuasaanku di atas seluruh kekuasaan raja-raja sekitarku. Saya memiliki Rob dan saya menganggap Robku ini berhalaku ini adalah Tuhan yang saya sembah, saya agungkan dan saya benar dalam penyembahan itu. Kenapa? Tuhan ini memberikan saya kekuasaan yang sangat besar. Lah kamu Katanya di atas sana ada Tuhan milikmu. Kalau memang itu adalah Tuhanmu, harusnya Tuhanmu itu ngasih kamu kekuasaan sebagaimana saya. Lah kamu ke sini nggak bawa apa-apa, ya seorang diri yang ngomongnya nyeloteh nyeloteh nggak gena. Mana buktinya? bahu jajis. Maka jajis pun menjawab. Kemudian sang jajis mulai menyebutkan satu persatu menteri-menteri raja yang ada di hadapannya kemudian dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang diutus sebelum Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan lihat itu gubernurmu lihat itu menterimu lihat pula lihat pula semuanya bagaimana kekuasaan dia. Sekarang kita lihat kekuasaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kemudian diceritakan oleh Jarjis untuk sang raja bagaimanakah kisah orang-orang terdahulu. Ternyata sang raja pun komentar. Ya, Ceramah lagi si jadisnya. Ceramah ya, lihat ini ini. Kalau memang mereka-mereka ini adalah betul, maka bagaimanakah kekuasaan dia? Kekuasaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan para nabi dan rasul sebelum mereka. Wa akhir. Ternyata sang raja pun mengatakan, "Innaka latuhadditsana an asya' laysa biha ilmun." Kamu dari tadi itu cerita panjang lebar, ngalur ngidul, tapi kita gak kenal siapa nabi yang kamu sebutkan tadi. Fa'tini min rajulain alladaini dzakarta amrahuma. Es gini aja. Tidak usah panjang lebar menyebutkan siapa para nabi, mengabsen semua para nabi gini saja. Datangkan dua orang dari nabi yang kamu sebutkan tadi. Dua saja, tidak usah banyak-banyak. Hatta anzura ilaihima. Saya mau melihat, mengecek apakah betul mereka memiliki kekuasaan. Wa ta'budu bihima. Dan saya akan mengambil pelajaran dari dua nabi tersebut. Fa inni an unkir ayakun hadza bil karena saya mengingkari kalau ucapanmu ini ada pada manusia biasa. Ya, ini kekuasaan yang kau sebutkan tadi mustahil kalau dimiliki manusia. Pasti malaikat. Sekarang buktinya saja. Coba datangkan dua orang nabi yang kau sebutkan. Faqala lahu Jajiz. Maka Jajiz mengatakan, "Inna ja'akal ingkar min qibalil ghirrati billah." Saya tajam mengingkarimu karena saya memang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma rajulan falan tarahuma wa la kalau dua orang yang tadi engkau minta, ya dua orang ini tidak akan melihat kamu, kamu juga tidak bisa melihat dia. Ya, sudah mati. Ya, illa an bi'amalihima fatunazzilu manazilahuma. Kecuali kalau kamu mau mengikuti dua nabi tersebut kemudian beriman seperti keimanan dua nabi itu. Faqala lahul malik sang raja pun mulai jengkel. Ya. Ini suruh datangkan bukti, ya, buktinya kayak gini. Kalau ngidul kita nggak kenal, suruh datangkan dua saja nggak mau, katanya nggak bisa melihat. Wah ini orang nggak beres. Maka sang raja pun mengatakan, amanahnu, fakat akdarnalek Kalau kita sudah dari tadi memberikan udur kepadamu. Dari tadi kita biarkan kamu, ya. Wakat tabayyana lana Dan sekarang sudah jelas bagaimana kedustaanmu. Li'annaka faharta bi'umurin ajasta anha walam ta'ti bitasdiqiha. Karena sekarang kamu dari tadi cerita perkara-perkara yang engkau sendiri tidak bisa mendatangkan bukti akan kejujurannya. Ya ini enggak ada buktinya. Omonganmu itu omongan kosong. Thumma khayyaral maliku Jarjis. Akhirnya sang raja pun memberikan pilihan kepada Jarjis. Sudah, jangan tanya omong ya. Wahai Jarjis, bainal adat wa bainas sujudil aflun. Pilih salah satu dari dua perkara. Kamu mau sujud sama berhala saya ini ataukah kamu saya bakar hidup-hidup di api itu? Suruh milih. Katanya orang Arab, ahlahuma mur. Dua pilihan ini yang paling manis itu sudah pahit, ya. Hidup jadi musyrik, sujud kepada kepada berhala. Enggak sujud kepada raja, kepada berhala tadi mati, dibakar kayak sate. Wah. tetapi sang Seljuk dia mengatakan kepada sang raja, menunjukkan keteguhan keimanan yang ada pada dirinya. Faqala lahu Jarjis. Maka Jarjis mengatakan kepada sang raja, "In kana aflun huwa alladhi rafa'a sama Kalau memang berhalamu itu yang mengangkat langit. Fakat asabta wa tali. Maka engkau jujur dan engkau benar dalam perintahmu. Wa illa faksa biha ayuhan najisul mal'um. Tapi kalau aflun ini tidak bisa apa-apa, sudah singkirkan berhalamu itu. Wahai orang yang najis lagi terlaknat. Ya. Ngamuk si najis. Suruh nyembah berhala, tidak mau. Mau disiksa, tidak mau. Kata najis, kalau memang berhalamu bisa ngangkat langit, ya saya akan sujud. Buktinya tidak bisa, sudah singkirkan saja makhluk itu. Falamma sami'ahu al-malik yasubbuhu wa yasubbu alihata ghadaba min qawlihi ghadaban syadida. Ketika sang raja mendengarkan ucapan Jarjis mencela dirinya dan mencela sesembahannya, dia pun marah dan murka dengan kemurkaan yang besar. Walah walah walah orang ini ha kemaki orang ini ya. Sombong ini orang ha. Tidak tahu dari mana asalnya datang ke kerajaan saya, tidak pakai pamit ya mencela saya, mencela sesembahan saya. Wah, ngamuk sang raja. Akhirnya apa yang terjadi pada Janjis insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Dan nanti Janjis ini akan menghadapi siksaan dari raja. Dan keunikan Janjis dia mati empat kali, hidup empat kali. Nah, bagaimana dia itu? Kematian pertama, bagaimana? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun faedah sebelum kita tutup, faedah yang bisa kita ambil dari penggalan seri pertama kisah cerdas ini. Di antara faedahnya adalah yang pertama bahwasanya agama Nabi Isa itu adalah agama yang benar. Jadi agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa yang diikuti oleh Hawariyin atau Isa bin Maryam itu adalah agama yang benar. Agama Islam, Islam secara khusus atau secara umum yang ada di zaman Nabi Isa. Ajaran beliau seperti ajaran Nabi kita Muhammad SAW yaitu at-tauhid. Hanya saja, hanya saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka lah yang kemudian merubah-rubah ajaran Nabi Isa. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil dari dari cerita ini adalah likulli nabiyyin ansarun suruna Masing-masing nabi itu memiliki pembela yang membela nabi tersebut. Nabi Isa diutus dan beliau memiliki pembela yang disebut dengan Hawariyun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus dan memiliki pembela yang disebut dengan as-sahabah, para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin." Allah taala yang memberikan pertolongan kepadamu dari pertolongan Allah dan juga dengan perantara kaum mukminin yakni Allah akan mengutusmu dan akan menolongmu dengan dua pertolongan. Pertolongan langsung dari Allah dan pertolongan melalui wasilah kaum mukminin sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'd rahimahullah dalam tafsirnya annam nasra nasran bahwasanya pertolongan itu ada dua, ada nasrun samawi, ada pertolongan dari langit langsung dari Allah, ada juga nasrun kasbi, pertolongan yang sifatnya kasbi diusahakan yaitu dengan wasilah kaum mukminin. Demikian pula di antara faedah yang bisa kita ambil adalah at-takassub li ajli iffatin nafs. Bolehnya kita untuk bekerja dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Ya. Yang namanya bekerja itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Ini untuk membetulkan opini sebagian pihak yang mengatakan kalau orang itu sudah masuk salafi jadi miskin. Ya langsung jadi kiri yang sebelumnya masya Allah seorang pengusaha pengusaha besar begitu ngaji salafi langsung miskin yang sebelumnya pakai sedan kemudian setelah itu masuk salafi pakai sedan juga tapi roda tiga ya becak atau sebesar itu yang dulunya rumahnya tingkat tiga masuk salafi langsung rumahnya tingkat tiga juga tadi tapi ke bawah enam ya ini langsung jadi miskin ini opini yang salah mereka menganggap bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Rasul itu mengharamkan yang namanya at-takassub. tidak. Islam memberikan kelonggaran kepada pemeluknya untuk bekerja. Namun perlu diperhatikan tujuannya apa untuk bekerja. Kalau seadanya tujuannya adalah untuk menumpuk-numpuk harta, maka ingat Allah telah mengancam al-hakumut takatur. Sungguh telah membinasakan kalian menumpuk-numpuk harta. Tapi kalau tujuannya adalah ifatun nafs, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain agar dia bisa mencukupi keluarganya ma'isyah yang wajib pada orang-orang yang dia tanggung maka itu sesuatu yang dianjurkan dalam syariat Islam dan juga yang namanya bekerja tidak harus kemudian harus menjadi pengusaha ya yang namanya menghidupi kehidupan kita itu tidak harus seperti mereka-mereka yang glamor dengan dunia tidak yang penting kita bisa cukup makan atau kemudian kita bisa memberikan makan kepada keluarga kita, falas walhamdulillah. Walhamdulillah. Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah salah seorang perawi hadis dan dijalil jamaah sifatun sabtun bahkan dikelari Amrul Mukminin fil hadis Imam Syu'bah pernah mengatakan "Lau kana fi baiti kisan min burrin wa samnan min zaitin" seandainya dalam rumahku itu ada sekantong gandum dan juga beberapa liter minyak ma ubali bima fatani minad dunia Saya tidak peduli apa yang hilang dari dunia atau yang hilang dari dunia dari ini nggak peduli mau saya dibilang apa terserah. Yang penting di rumah sudah ada yang dibuat makan itu sudah cukup. Mau kiamat dunia terserah. Yang penting sudah cukup, sudah mencukupi keluarga wahakata. Jadi yang namanya at-takassub itu diperbolehkan tapi tujuannya li ajli iffatin nafs untuk bisa menjaga kehormatan diri kita. Atau seperti jarjis li ajli sedekah dalam rangka untuk disedekahkan, menunaikan hak harta. Naam. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala beliau sangat ma'ruf dengan perdagangan. Bahkan setiap beliau keluar untuk mengisi kajian taklim mesti bawa barang dagangan. Banyak dan beliau orang yang kaya. Ketika ditanya oleh mulutnya, kenapa engkau ber, apa berdagang seperti ini mencari kekayaan, mencari dunia, maka beliau beralasan bahwasanya pekerjaan yang seperti ini, perdagangan ini saya lakukan dalam rangka untuk menjaga diriku, menjaga kehormatanku agar tidak meminta-minta kepada umat manusia. Wah kata. Adapun faedah-faedah yang lainnya sangat banyak dari kisah ini Intinya karena azakumullah intinya adalah satu-satu bagi kita untuk bisa menjaga diri kita dan juga menjaga kehormatan kita dan juga memupuk diri kita untuk semangat mempelajari tauhid, untuk semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keteguhan sebagaimana Allah memberikan keteguhan kepada Jaljis rahimahullah taala.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 Tafadhalu barakallahu fikum.